Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Li wajika wa azimi sultanik Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kalih panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat saking Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat dibarengi taufik sakit ngelambai ibadah solawat teng kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed salah seorang ulama besar kota Madinah sekarang beliau mengatakan di zaman sekarang tidak ada amalan yang lebih bermanfaat daripada tiga hal Napa niku? Setunggal istighfar bil lail iwan nahar. Selalu meminta ampun istighfar tentang Allah subhanahu wa ta'ala Setiap malam ataupun siang Dan itulah sifatnya seorang mukmin. Kalau mukmin itu seperti Nabi Allah Adam alaihi salam Nabi Allah Adam kalau mau berbuat melakukan dosa, beliau mengakui salahnya, mengakui dosanya. Nabi Allah Adam ketika memakan buah terlarang, beliau mengakui dan itulah manusia sifatnya. Beliau mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Menganggap dosa itu besar namun kalau orang munafik, balane iblis, ya anak buahnya iblis itu menganggap kalau dosa itu dianggap seperti laler sing mencelok di hidungnya, cuma diginikan aja. Ndak nganggap dosa. Sehingga iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, yang seluruh malaikat ikut bersujud, iblis mengatakan, Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah liat dan engkau ciptakan saya dari api. Api lebih mulia daripada daripada tanah tanah liat. Ini menunjukkan di dunia ini ada dua madrasah. Di dunia ini ada dua kelompok. Kelompok Nabi Allah Adam alaihissalam sama kelompoknya iblis. Kalau Anda yang mengaku sebagai keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam berbuat dosa, berbuat salah, pasti dan tidak mungkin ada orang yang suci. Kalau kalian panjenengan nggadai peceren dewi-dewi yang mana Pun semerap pecerene dewi-dewi. Sampean gadang oma, pun di pecerene, di kakuse pun semerat. Tapi kalau memang ada orang yang berbuat dosa kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti bukan bani ah, bani Adam, tapi bani iblis. Ya. Meskipun meskipun dalam bentuk manusia, tapi kalau memang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita dengar orang mati. Setiap hari kadang kita mengantarkan jenazah. Setiap hari kadang kita mikul jenazah. Tapi tidak tidak mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar musibah sana, kita dengar longsor sini, kita dengar tsunami sana. Tapi kok tidak tobat-tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini namanya bukan Bani Adam tapi Bani Bani Iblis gitu aja. Kesombongannya yang menghentikan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dirosai Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Tidak ada amalan yang bermanfaat di zaman seperti sekarang ini Kecuali tiga hal Yang pertama adalah istighfar Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik waktu malam ataupun siang minimal nggih jenengan istighfar teng Allah Subhanahu wa taala sebelum terbenamnya matahari kita istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat ping 17 nggih. Tirase ulama tirase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng hadisih orang yang membaca istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat ping 27 kali maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menurunkan rahmat, menurunkan barokah, barokahnya orang yang beristighfar tadi. Maka berarti orang yang seperti itu sifatnya adalah sifatnya aulia, sifatnya wali abdal. Sifatnya aulia Allah Ta'ala adalah orang-orang yang walaulahumu bainal anami laduktikatil ardu wal jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau memang bukan karena orang-orang yang seperti ini di dunia ini. Kalau memang bukan karena orang-orang yang tawaduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, maka niscaya banyaknya maksiat yang ada di bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah merahmati dunia ini walaula bahaim rutta wa syuyukh rukka wa sibyan rudda la subbat alaikumul azab sabba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang bukanlah hewan-hewan yang angon. Kalau memang bukanlah orang tua-tua yang rukuk, yang selalu tawaduk, dan kalau memang bukanlah anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya, artinya makhluk-makhluk yang tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan disuntai azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, amalan yang kedua yang bermanfaat di zaman sekarang adalah as-sodakoh fisirri wal ijar. Bersodakoh. Ya, sodakoh. Mengorbankan. Dikatakan sodakoh. Kenapa kok sodakoh? Sodakoh, sodakoh. Sodakoh niku diambil dari kata-kata sedik. Ya. Sedik niku artinya bener jujur. Berarti orang yang sodako, al mutasodik orang yang sodako adalah orang-orang yang betul-betul jujur, bener, imani, islami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan nyawanya untuk Islam. Itu namanya sodako. Sodakoh baik dalam waktu yang jelas, ini ku zakat. Lek zakat disunnah no terang-terangan. Lek sodako sunnah disunnahno sembunyi-sembunyi. Dirasa Kanjeng Nabi Muhammad, sodako tusir tudfi'u ghadabar barrob. Sodako yang disalurkan dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tapi wong saiki lek kapan sodako terang-terangan eh. Cene diarani Oh fulan bin fulan sodako sak juta. Oh fulan bin fulan sodako. Kalau orang dulu tidak. Sampai kita mendapatkan di negara-negara yang kita belajar. Di Tarim sana. Termasuk bentuk daripada sodako tusir adalah. Dalam jual beli. Ketika kami tahu bahwa harganya itu umpamanya sepuluh ribu. Ya. Dan memang di pasaran memang sepuluh ribu. Tapi ketika kita maju ke situ ke seorang yang soleh, seorang yang ngerti agama, beliau mengatakan, Pak berapa harganya ini Pak saya tanya. Oh ini harganya 8 ribu deh. Saya tahu bahwa harganya itu 10 ribu. 9 ribu Pak ya. Tidak wis 8 ribu aja tidak apa-apa untuk sampean. Dikasihkan 8 ribu. Ya, kita menganggap ini jual beli, tapi dia niatnya adalah sodako tusir ribu, Ya. Yang asalnya harganya ribu dijual ribu Itu bentuk daripada sodakoh yang disalurkan dengan cara rahasia. Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya, putranya Sayyidina Husain As-Sibit. Beliau bersodakoh sir setiap malam itu keluar malam-malam jam 2 keluar ngeliling rumah-rumah yang membutuhkan diletakkan bungkusan sembako di depan rumahnya ya diriwayatkan beliau menafkahi itu sekitar 100 rumah tangga 100 rumah tangga ditanggung oleh beliau bahkan diriwayatkan yang disodakoi oleh beliau adalah orang-orang munafik yang punya andil membunuh keluarganya. Sayyidina Husain dibunuh oleh orang-orang munafik. Ayahnya ayahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Namun beliau tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa dendam. Beliau sifatnya adalah orang yang membangun masyarakat. Ya, ketika beliau memanggul apa sembako tersebut dengan banyak ketahuan sama khodamnya. Ketahuan sama pembantunya, ketahuan sama budaknya. Kata beliau, "Wahai Sayyid, wahai Habib, saya bawakan aja ini. Engkau jalan aja." Apa kata beliau? "Hai hambaku, apakah engkau mau menanggung dosa saya?" Kalau engkau mau menanggung dosa saya, bawaan ini. Hambanya kita dikatakan seperti itu tidak mau. Itulah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sodakoh sir yang ketiga, yang terakhir, yang paling bermanfaat di zaman sekarang ini adalah as-salatu 'alan nabiyil mukhtar. Membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin saya niat untuk menyampaikan apa isi kandungan daripada maulid yang kita baca ini. Ya Rabbi Salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala limpahan solawat kepada Rasul yang bernama Muhammad. Namanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Ada riwayat 201 nama. Ada riwayat lebih daripada 1000 namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masyhur di bumi adalah nama Muhammad, yang masyhur di langit adalah nama Ahmad. Ya. Beliau namanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada riwayat dinamakan oleh kakeknya Abdul Muttalib, ada riwayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Faida wada'tihi fasammihi Muhammada. Ya wahai Aminah, ketika engkau sudah melahirkan anakmu, maka namakan adalah dengan nama Muhammad, nama Muhammad. Maka dari sini kita ambil faedah kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita adalah seharusnya nama-nama yang baik. Termasuk haknya anak dari orang tua adalah anak tersebut mendapatkan nama yang baik. Ya, pertama kali berikan nama yang baik. Paling afdolnya nama adalah Abdullah kemudian Abdurrahman, kemudian nama-nama yang disandar sandarkan kepada Asmaullahil Husna, Abdul Khaliq, Abdul Jabbar dan lain sebagainya. Kemudian namanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat jikalau di salah satu rumah itu ada seorang anak yang namanya Muhammad yang namanya Muhammad maka rumah tersebut selalu akan dipenuhi oleh malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, barokah jenenge Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau di suatu rampatan makanan di situ ada orang yang namanya Muhammad ikut makan di situ, maka makanan tersebut akan membuat akan menjadi makanan yang barokah. Karena di situ dibaca apa ada namanya Muhammad. Maka bagaimana majlis kita yang di situ disebut nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Ini Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibika syafi'il musyaffa. Habibika kekasih engkau ya Allah. asy yang memberikan syafaat al-musyaffa yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Habib. Apa sih Habib niku? Habib niku duduk jeneng nggih, Bu nggih. Habib niku lakop julukan. Kekasih aslinya kekasih nggih. Habib niku orang yang apa ya? Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilullah, Nih. tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah. Habib itu di atasnya Khalil. Ya. Kalau Habib itu semua yang dimilikinya dicurahkan, diberikan kepada orang yang dicintainya. Itu namanya Habib. Hartanya, nyawanya sekalipun waktunya, semuanya diberikan kepada yang dicintainya. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman jahiliyah ribuan tahun antara Nabi Allah Isa alaihissalam dengan Rasulullah tidak ada Nabi sama sekali. Itu ribuan tahun. Keadaan manusia bagaimana? Tidak ada penuntun sama sekali. Datang Rasulullah 10 tahun di Madinah, 13 tahun di, di Mekah, sudah mampu merubah. Sehingga umur yang sedikit 63 tahun ini merupakan umur yang luar biasa. Dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umur wahai Muhammad, diagungkan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan apa yang dimilikinya semuanya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala kekasihnya sehingga Rasulullah dijuluki Habib. Nah, dijuluki Habib. Nah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah pernah dakwah, pernah keluar dakwah ke tanah Thaif namanya. Di Thaif tersebut, kalau Thaif niku sekarang niku dataran tingginya Mekah ya. Enak cuacanya di sana enak. Taif itu ketika Rasulullah datang ke sana bersama Sayyidina Zaid bin Harithah, budaknya, ya, dilempari oleh anak-anak kecil. Tidak diterima dakwahnya. Dilempari sampai berdarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat Rasulullah berdarah, malaikat-malaikat yang menjaga kota Taif, yang mana Taif itu dikelilingi oleh dua gunung namanya Akhshaben, dua gunung Akshab namanya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin ya Rasulullah ya Rasulullah engkau diginikan sama penduduk Taif izinkan saya angkat ini dua gunung tak timpa nonang wong Taif apa kata Rasulullah lah lah enggak enggak enggak bal artajil ukubana saya berharap semoga anak keturunannya nanti yang masuk Islam loh ini semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini namanya habib ya Kemudian keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyampe di Indonesia ini dikatakan Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Ini merupakan keturunannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggih Habib niku julukan nggih, boten Pak Habib nah nah. boten jeneng. Habib, Sayyid, Syarif niku sama semuanya adalah julukan yang orang-orang mulia, orang-orang yang Al-Qur'an mensucikannya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Allah mensucikan mereka ahlul bait. Ahlul bait niku keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih para habaib, para sayyid, para syarif yang ada di Indonesia, yang ada di Afrika, yang ada di Mesir, yang ada di Mekah, Medina, tersebar luas keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wakdal mantene Sayyidina Ali kali Sayyidina Fatimah Zahra putrine Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah lenggah teng tengah-tengah dicekelin niku mantune kali napa kali putrine Rasulullah kemudian berdoa Allahumma akhrij minhuma al kathirat thayyib dungane Kanjeng Nabi Muhammad Maksudnya ya Allah keluarkan dari keduanya niki Sayyidina Ali kali Sayyidina Fatimah keluarkan al-katsir wakil Ketuanya kanjeng Nabi ini kuatah, tersebar ke seluruh penjuru dunia. al kasir At-Tayyib, yang baik, yang bagus. Nah, dan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntut untuk mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mencintai istrinya Rasulullah, mencintai sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mahabbah nikulah yang nanti kita unggulkan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula kalih panjenengan iki ngerti salat. Kula kalih panjenengan ngerti poso. Kula kalih panjenengan ngerti ana ibadah sing jenenge haji. Kula kalih panjenengan ngerti ana ibadah sing jenenge zakat. Ana ibadah sing jenenge birrul walidain. Ana ibadah sing jenenge silaturahim ana ibadah yang jenenge ngapiki teng tangga. Niku saking pundi kula kalih panjenengan? Niku saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Kanjeng Nabi Muhammad nopo langsung Nabi Muhammad nyampe nonton sampeyan ngonten Nggih wonten kan wonten nah. urutane Nabi Muhammad ngajari sahabat, Nabi Muhammad ngajari para keluargane, Sahabat ngajari tabiin, tabiin ngajari tabiin tabiin sampai tenggulok kaleban, golok kaleban jenengan. Luwanten kelompok-kelompok sing ngaku sing benci teng keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, benci teng sahabat, mek mencintai Rasulullah niki mboten akal iki, mboten daya akal nggih. Mboten daya akal. Sebabe napa? Nggih sebabnya, mboten ngerti, mboten ngajeni tiyang sing nyampekno tiang no ilmu ni Allah teng kali panjenengan niki. Mereka berdalil inna indaloi indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi engkau adalah orang yang paling bertakwa. Nggih betul, dalil Al-Qur'an betul. Nih, Tapi sinten sing ngajari kula kali panjenengan takwa niku sinten? Lek mboten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten yang menjadikan uswah panutan kita yang bertakwa Sinten kalau memang bukan sahabatnya Rasulullah, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sampai no penting. Masalah penting mencintai keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, mencintai sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula riwayatakan hadis. Wonten hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad. terusnya Kanjeng Nabi, "Lau anna Rojulan, sofana baina rukni wal maqam." wa shalla wa qama wa huwa mubghidun li ali Muhammadin dakhalan nar terus kanjeng Nabi Muhammad. Umpamane ada orang yang i'tikaf, yang salat antara rukun wal makom wonten rukun Mekah niku lho wonten makom Ibrahim wonten rukun napa namine rukun Hajar Aswad niku tempat yang paling mulia di Masjidil Haram adalah tempat antara masjid napa rukun Hajar Aswad sampai rukun apa makom Ibrahim itu tempat yang paling mulia karena di situ ada multazam, tempat yang paling mustajab di dunia gini ku multazam niku. Umpama ada orang yang sofan, sofan itu berdiri khusyuk kepada Allah di depan rukun wal makom, dia itu sholat, dia itu puasa, tapi dalam hatinya membenci keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya membenci sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka apa balasan itu rasa Kanjeng Nabi dakhalan nar malbun nero malbun roko naudzubillah min dzalik ngene iki ya terus habibika syafi'il musyaffa asy-syafi' orang yang memberikan syafaat al-musyaffa orang yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Napa sing kula akeh sampai sampean andalaken lek kapan mboten syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat niku talabul khair minal ghair lil ghair. Niku namanya syafaat. Syafaat niku meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Nih, niku namanya syafaat. Lu syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kuatah, Nih kuatah. Terus kanjeng Nabi as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Alhamdulillah kula kali panjenengan pun didatosakan kali Allah Islam iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo sing nggarai kula kali panjenengan angsal syafaat dengan Kanjeng Nabi? Nggih diantarane sing saged dipastikan orang niku angsal syafaat e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu memperbanyak solawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad, memperbanyak solawat nih, napa mawon pun solawat sing enteng-enteng ae sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Tirosi ulama Imam Sya'roni mengatakan paling memperbanyak kata-kata al-ikthar. Kata-kata memperbanyak ku pinten sih? saya Sewu ta? 3000. memang selawat saya sewu bendina, selawat tolong 3000 mboten. Nggih. Aqallul ikthar tirosi ulama adalah salahnya Paling se paling sedikit-dikitnya memperbanyak kata-kata memperbanyak adalah bilangan tiga malaikat 300 nggih minimal kalau kalian panjenengan sholawat memperbanyak istighfar berarti minimal 300 pentino, memperbanyak sholawat berarti minimal bendina niku ping teluh 300 nggih buatan, buatan sorok nih, buatan sorok niki akol ik aqallul iktar niki eh nopoh Syafaat di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholawat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi yang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah perhatian kali jawabi azan. Eh, azan itu undangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kali panjangan diundang kali Allah Subhanahu Wa Taala. Dikei surga balasani. Tapi wong males. Tapi lek diundang wali kota, kelambini saulan wis disiapno wisan badike. Eh, tapi bendinten diundang kali Allah Subhanahu wa taala. Pinggang sal, Allahu akbar, Allahu akbar. Eh, kadang mboten jawab. Niki dosa gede niki. Dosa ageng niki. Wonten azan mboten dijawab. Napa mawon kegiatan Meskipun niku belajar apik wonten azan mandek dhisik. Takzim teng undangane Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan undangane Allah Subhanahu wa taala. Dirasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala ba'dal adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadan al wasilat wal fadilah wasyarafa wad darajat al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqamal mahmud allati wa'atta innaka la tukhliful mi'at terus kanjeng Nabi orang sing membaca seperti ini menjawab azan terus kanjeng Nabi wajabat syafaati pasti kepadanya syafaatku nanti di hari kiamat maka kita bertanya-tanya Nopo ose kula kali panjenengan dungo teng Allah Subhanahu wa taala kok gak diijabai-ijabai kali Allah Subhanahu wa taala. Nopo? Nggih. Tingalono ah, sampeyan niku njawabi Allah dos pundi. Ngono lho. Allah ngundang sampeyan. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada perhatian, ada ada takzim dengan undangan tersebut, maka Allah juga akan memperhatikan jikalau kita memanggil Allah. Timbal baliknya begitu. Tapi orang sekarang kurang perhatian sama undangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta di, langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, ini nggak mustahil, nggih. Kurang perhatian teng undangannya Allah, tapi undangannya dhewe kudu diperhatikan. Nggih mboten saged. Terus Al-Qur'an wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini kini ku contone. Nggih. Lek tuku kepingin tuku kudu murah. Tapi lek ngedoli kudu sing larang. Nah, ini mboten saged, mboten timbal balik niki artine. Kalau memang kita ingin cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita memenuhi panggilannya Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Niki makna daripada asy-syafi'il musyaffa'. Mugi-mugi kula kali panjenengan angsal syafaat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kali panjenengan dikembalakan kali Allah Subhanahu wa taala, digampangaken kali Allah Subhanahu wa taala sarang-sarang kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Wal afu warahmatullahi wabarakatuh.